Sebagaimana saya berharap semoga pertemuan kita di sini termasuk amalan kebaikan yang akan menambah beratnya timbangan amalan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Tak lupa pula kami ucapkan kepada segenap panitia yang telah susah payah untuk mengadakan acara yang bermanfaat yang semisal ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai catatan amalan kebaikan bagi mereka sebagai yang memberatkan timbangan amalan mereka nanti di yaumil kiamah dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengistimahkan mereka dan memperbanyak orang-orang yang semisal mereka sehingga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat majelis-majelis yang bermanfaat akan semakin terbesar semakin tersebar sehingga dakwah Islam dakwah ahlu sunnah wal jamaah dakwah salafiyah tersebar di mana-mana terlebih khusus di Purwokerto ini dan di Karsida dan Banyumas. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi sebagaimana yang telah diumumkan perlu diketahui oleh ikhwah semua bahwa saya sebenarnya untuk mengisi daurah yang seperti ini, majelis yang seperti ini sebelumnya sebenarnya ini belum layak. Belum layak, bukan tempatnya. Akan tetapi karena sebagian ikhwah meminta untuk ta'awun, untuk musyarakah katanya di daurah ini, maka dengan berat hati ya, dengan berat hati saya terima permintaannya sehingga nanti jika di dalam materi yang saya sampaikan terhadap hal-hal yang salah tolong diingatkan dan <clears throat> sebelumnya jazakumullah khairan. Ma'asal ikhwah rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana yang telah antum ketahui bahwa Materi yang dibebankan kepada saya Yaitu materi tentang keutamaan ilmu Dari sunnah nabawiyah Yang mana insyaallah Ikhwah-ikhwah semua kaum muslimin yang hadir di sini Insyaallah sering mendengar tentang keutamaan ilmu kalau tidak pernah mendengar mungkin tidak hadir di sini kan. Tapi karena mungkin sering mendengar kajian-kajian yang berkaitan dengan keutamaan ilmu sehingga masya Allah ya pada daurah ini ya siang-siang panas seperti ini ngantuk-ngantuk seperti ini ya masih hadir dan masih segar-segar ini kelihatannya untuk mendengarkan materi yang disajikan yang insya Allah nanti setelah ini akan disampaikan oleh Ustaz Afifuddin Hafizullah Ta'ala Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa nas, beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu, maka sebelumnya perlu diketahui oleh ikhwah semua bahwa menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i ini merupakan bagian daripada ibadah. Atau dengan kata lain menuntut ilmu syar'i adalah ibadah. Sebagaimana kita sholat adalah ibadah. Berpuasa adalah ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Berzikir pada Allah, bersedekah adalah ibadah. Maka menuntut ilmu juga adalah ibadah. Kita perlu tanamkan ini supaya kita tidak kecewa, tidak berat untuk menghabiskan atau mengeluarkan harta kita, menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk mencari ilmu agama. Karena mencari ilmu agama ini adalah termasuk ibadah. Jadi mencarinya saja itu adalah sudah ibadah. Bahkan disebutkan oleh ulama bahwa menuntut ilmu adalah sebaik-baik ibadah. Nanti insya Allah akan kita sebutkan hadis yang menunjukkan demikian bahwa ilmu adalah ibadah yang paling utama. Di samping itu, di samping atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya muslim maupun muslimah untuk mencari ilmu agama, untuk mempelajari ilmu agama. Karena itulah ilmu agama merupakan ibadah. Karena sebagaimana telah dimaklumi Definisi daripada ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ilmu adalah suatu ibarat yang umum atau suatu ibarat yang umum yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang sifatnya lahir maupun batin. Itu adalah ibadah. Sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta untuk hambanya agar apa? Agar mencari ilmu. Nah, ketika diperintahkan untuk mencari ilmu berarti menunjukkan Allah cinta, maka menuntut ilmu adalah ibadah. Dan menuntut ilmu ini adalah perkara yang wajib ya perkara yang wajib bukan mubah bukan pilihan tapi wa wajib ya bagi setiap muslim dan juga muslimah yang tentunya setiap orang sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan kemampuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis Tolabul <clears throat> ilmi faridatun ala kulli muslim Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya, tegas. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat dari Anas bin Malik, dari Ibnu Abbas, ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu jami'a. Radhiyallahu anhum jami'an dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam kitab beliau Sahih Jami'. Jadi jelas dari hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Namun perlu diketahui oleh akhwat semua, wajibnya ini terbagi menjadi dua. Ya. Menuntut ilmu wajib, kan tapi wajibnya ini ada dua. Yang pertama yang sifatnya wajib ain dan yang kedua ada yang sifatnya wajib kifayah fardu ain dan yang kedua adalah fardu kifayah yang wajib ain maksudnya adalah kewajiban bagi setiap individu pribadi muslim wajib untuk mempelajari ilmu tersebut yang kalau tidak mempelajarinya maka dia berdosa jadi ada ilmu-ilmu yang hukumnya wajib ain bagi setiap individu untuk mempelajarinya. Kalau tidak mempelajarinya maka dia berdosa. Contoh dari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain adalah ilmu tentang pokok-pokok akidah Islam. Pokok-pokok akidah Islam. Yang dengan mempelajari akidah tersebut, pokok-pokok akidah tersebut, seorang muslim akan benar akidahnya. Akan benar akidahnya dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh atau bersih dari akidah-akidah yang rusak, dari akidah-akidah yang batil. Demikian juga contoh dari ilmu-ilmu yang wajib ain bagi setiap muslim untuk pelajarinya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah yang akan dia lakukan. Tata cara ibadah yang akan dia lakukan. Sebagai contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk sholat dalam satu hari satu semalam lima kali, ya kan? Mewajibkan untuk sholat lima waktu. Maka wajib bagi setiap muslim atau muslimah untuk mempelajari tata cara sholat tersebut sampai praktek ibadah sholatnya itu benar. Sampai praktek ibadah sholatnya itu benar. Contoh lainnya misalkan sudah akan masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa. Maka bagi seorang yang belum mengetahui ilmu tentang puasa, wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang puasa tersebut sampai puasanya itu apa? benar. Contoh lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan me memudahkan rizki atas seorang dengan diberikan banyaknya harta dan maka orang tersebut wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang zakat karena dia telah wajib zakat dengan banyaknya harta. Ya, dia harus tahu harta-harta apa saja yang wajib dizakati. Dia harus tahu berapa kadar atau nisab sehingga dia mulai terkena zakat. Dia harus tahu berapa persen atau berapa jumlah yang harus dia keluarkan. Dan dia harus tahu kepada siapa zakat ini apa diberikan. Harus tahu sampai apa? Sampai zakatnya itu benar. Demikian juga ketika dia telah wajib untuk melakukan ibadah haji dan dia akan melakukan ibadah haji maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang haji supaya haji yang dia lakukan itu benar. Contoh lainnya ada seorang muslim yang ingin menikah maka wajib bagi dia kalau dia belum tahu ilmu tentang nikah, dia mempelajari ilmu-ilmu tentang nikah agar pernikahannya itu pernikahan yang sah, pernikahan yang yang benar. Demikian juga kalau seorang misalkan sudah kan mau masuk terjun ke perdagangan jual beli, maka wajib bagi dia mempelajari ilmu tentang jual beli. Agar apa? Jual belinya dialah jual beli yang benar. Jual beli yang dihalalkan bukan jual beli yang diharamkan. Betapa banyak kaum muslimin yang dia terjerumus ke dalam yang muamalah atau jual beli yang terlarang disebabkan karena apa? Karena dia masuk ke dalam jual beli, dia belum mempelajari ilmu tentang jual beli. Sehingga tanpa dia sadari sadar atau tidak sadar dia terjerumus ke dalam hal-hal yang terlarang. Ya. Nah ini ilmu yang sifatnya wajib ain. Ya. Dan yang kedua di sana ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah Ya karena tadi ya kita diperintah wajib untuk menuntut ilmu dan wajibnya ada dua. Ada yang wajib ain yang setiap individu, setiap pribadi muslim wajib mempelajarinya tidak boleh tidak. Dan yang kedua adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Yaitu ilmu-ilmu yang jika sebagian kaum muslimin telah mempelajari ilmu tersebut, maka sebagian kaum muslimin yang lain ketika dia tidak mempelajarinya maka dia tidak berdosa. Lihat Ya, sebagian kaum muslimin yang cukup telah mempelajari ilmu tersebut, maka sebagian kaum muslimin yang lainnya ketika dia tidak ketika mereka tidak mempelajarinya, maka tidak berdosa. Contoh misalkan ilmu bahasa Arab. Ya. Mempelajari nahu, mempelajari sorof, mempelajari balaghah. Kemudian misalkan ilmu tentang qiraah Al-Qur'an, bacaan-bacaan qiraat dalam Al-Qur'an, ilmu tentang usul fikih, ilmu tentang mustalah hadis, dan juga termasuk ilmu-ilmu yang perincian-perincian dari ilmu-ilmu syariat Islam. Perincian-perincian daripada ilmu ilmu Islam. Contoh kita bilang tadi ya, kita belajar tentang sholat wajib kan? Wajib ain. Sampai kapan? Sampai sholatnya benar. Tapi pembahasan tentang sholat banyak, betul kan? Perincian-perincian ilmu tentang sholat banyak. Nah, perincian-perinciannya ini fardu fardu kifayah. Adapun ilmu yang berkaitan dengan menentukan sah tidaknya sholatnya ini yang fardu fardu ain. Jelas ya? Jadi intinya bahwa menuntut ilmu adalah wajib, namun wajibnya ada yang wajib ain, ada yang ada wajib kifayah. Ini perlu kita ketahui, kita perlu tahu ya perbedaan antara wajib ain dan wajib kifayah ini supaya kita bisa mendudukkan pada tempatnya. Karena kalau tidak bisa membedakan, tidak dibedakan, ya. Mungkin sebagian sebagaimana yang terjadi pada sebagian ikhwah atau sebagian kaum muslimin, terkadang mereka mempelajari bahasa Arab setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun belajar bahasa Arab. Fardu apa ini? Fardu apa? Fardu kifayah. Tapi dia tentang cara wudhunya saja belum benar. Kenapa nggak pernah belajar? Taunya ngelihat temannya. Benar atau salah ini? Salah. Harusnya dia lebih utamakan fardu apa? Fardu ain. Kalau dia tidak bisa menjamak dua-duanya, yang afdal memang dia belajar ilmu ilmu ain yang dia butuhkan dari ibadah-ibadah yang akan dia kerjakan, ya sambil belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Tetapi ketika yang fardu ain yang dia akan segera gunakan tidak dipelajari, tapi pelajari ilmu-ilmu yang lain, maka ini apa? Ini yang salah. Ya, ini diantara arti penting kita membedakan antara ilmu yang fardu ain, fardu kifayah. Jadi yang diantara fardu ain adalah ilmu-ilmu yang akan kita kerjakan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang akan kita kerjakan. Itu wajib bagi kita untuk pelajarinya sampai ibadah yang akan kita lakukan itu benar. Demikian juga tadi ilmu tentang pokok-pokok akidah. Pokok-pokok akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah Di samping ilmu menuntut ilmu agama merupakan perkara yang wajib Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya telah menyebutkan banyak nas yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Lihat, di samping menuntut ilmu adalah wajib, ternyata di sana juga terdapat nas-nas yang menunjukkan keutamaan-keutamaan bagi seseorang yang berilmu atau bagi seorang yang sedang menuntut ilmu. Yang insya Allah nanti akan kita bacakan sebagiannya pada kesempatan ini. Namun yang ingin saya tekankan adalah setelah kita mengetahui nas-nas tersebut, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam dari Al-Quran tadi insya Allah telah disampaikan sebagian oleh Ustaz Abdurrahman, ya, misalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Dan juga hadis-hadis Nabi yang lainnya. Jadi setelah kita mengetahui nas-nas tersebut Insya Allah nanti yang dari hadis akan kita bacakan sebagiannya, hendaklah kita menjadikan nas-nas tersebut sebagai sesuatu yang membangkitkan semangat kita, yang mendorong semangat kita untuk apa? Untuk mempelajari ilmu agama. Untuk mempelajari ilmu agama. Setelah itu berusaha kita untuk memanfaatkan waktu kita, menyibukkan waktu kita ya untuk mempelajari ilmu tersebut. Terlebih khusus menyibukkan waktu kita untuk mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Qur'an dan juga mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini merupakan pedoman masdar daripada ilmu Sumber daripada ilmu kembali kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah hendaklah kita menyibukkan waktu kita dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana keduanya merupakan sumber daripada ilmu, sumber yang akan membawa seorang kepada petunjuk, kepada hidayah, dan juga kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, "Inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati." Inni qad taraktu fikum. Sungguhnya saya telah meninggalkan kepada kalian syai'aini dua perkara lan tadillu ba'dahuma yang kalian tidak akan tersesat yang kalian tidak akan menyimpang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya apa itu apa kitabullah Al-Qur'an wasunnati yaitu apa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersesat di dunia dan juga tidak akan tersesat nanti apa di akhirat oleh karena itu sekali lagi kesimpulannya bahwa mencari ilmu ini merupakan ibadah bahkan ibadah yang sangat mulia. Mencari ilmu adalah wajib hukumnya, ada yang wajib ain dan ada yang wajib kifayah dan menuntut ilmu banyak keutamaannya. Ini ketika kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Dan insya Allah sekarang kita akan menyebutkan beberapa nas dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan Eh, dari menuntut ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nas-nas tersebut ya sebagai pendorong kita untuk terus terus dan terus mempelajari ilmu agama. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu atau keutamaan mencari ilmu agama adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dan hadis ini tadi pagi insyaallah telah disebutkan oleh Ustaz Muhammad As-Sawad hafizallahu taala yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din Siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia, akan fakihkan dia dalam perkara agamanya. Lihat, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan, akan pahamkan dia dalam perkara agamanya. Ini keutamaan yang pertama, bahwa ilmu atau menuntut ilmu ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadanya. Oleh karena itu, ulama mengatakan kalau seandainya ada seorang yang dia tidak mau berusaha untuk memahami atau mempelajari ilmu agama, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Ya, diharamkan dari dari kebaikan. Oleh karena itu, coba kita lihat masing-masing diri kita. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita termasuk orang yang, yang sudah ada keinginan memang untuk mempelajari ilmu agama atau bahkan sudah lama ya mencari ilmu agama ataukah kita masih termasuk orang yang malas-malasan atau acuh tak acuh dengan ilmu agama? Kalau seandainya yang pertama, ya alhamdulillah. Kita muji Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah supaya tetap istiqomah. Dan kalau yang kedua, ya maka hendaklah setelah mendengar hadis ini, hendaklah mengoreksi dirinya. Mau menjadi orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah atau tidak. Ya. Kalau mau, ya maka carilah ilmu, belajarilah ilmu agama. Kalau tidak, la fala yalumanna illa nafsa. Ya, jangan sesali kecuali dirimu sendiri. Baik. Namun yang perlu diingat keutamaan ini yang disebutkan dalam hadis ini yaitu <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadanya adalah ketika difakihkan dalam agamanya. Maksud daripada fakih adalah bukan semata-mata memiliki ilmu. Lihat, maksud tafaqquh fid ya. Yufaqihu fid Fikih fiddin maknanya bukan semata-mata memiliki ilmu. Tetapi yang dimaksud yang diinginkan adalah memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah dia miliki tersebut. Artinya apa? Berilmu dan ber beramal. Ingat ini, berilmu dan beramal. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini dalam kitab beliau Syarah Riyadus Shalihin dan sini saya sebutkan nasnya karena ini sangat bagus sekali sebagai tanbih ya, peringatan buat kita semua. Beliau berkata, "Al-fiqhu fid din laisa huwal ilmu faqat, bal ilmu wal amal." Fikih fid din itu bukanlah semata-mata ilmu, akan tetapi fikih fid din adalah ilmu dan amal. Amal dari ilmu yang telah dia ketahui tersebut. Kemudian beliau melanjutkan faiza alimal insan faiza alimal insanu syai'an min syari'atillah walakin lam ya'mal falaisa bifaqih. Perhatikan. Kalau seandainya seorang mengetahui sesuatu dari syariat Islam, mengetahui sebagian ilmu dari syariat Islam, walakin lam ya'mal akan tetapi dia tidak mengamalkannya, kata Syekh al sami rahimahullah taala, falaisa bifaqih maka dia bukanlah orang yang faqih kemudian ditegaskan lagi hatta law kana yahfazu akbar kitabin fil fiqh min dhahril qalb wa yafhamuhu walakin lam ya'mal fa inna hadza la yusamma faqihan yusamma qari'an lakin laisa bifaqih kemudian beliau tegaskan lagi sampai-sampai kalau ada seorang yang dia menghafal menghafal lihat ya menghafal dengan mutkin kitab fikih terbesar ya kitab fikih namanya kitab ya oleh ulama dibuat ada kitab yang maten tipis maten ringkasan ya intisari daripada ilmu tersebut kemudian agak lebar menengah ada yang besar ya berjilid-jilid di sini dikatakan seandainya ada seorang yang dia itu ya menghafal buku fikih yang terbesar fikih yang besar ya kayak kitab Al-Mughni ya Ibnu Qudamah berjilid-jilid ya. Demikian juga Al-Majmu Imam Nawawi ya kurang lebih mungkin 20 jilidan ya. Katanya Syekh kalau seandainya dia menghafal ini dengan mungkin dan memahaminya akan tetapi tidak mengamalkan isinya kata Syekh hadza la yusamma faqihan. Orang yang seperti ini apa? Tidak dinamakan orang yang faqih. Akan tapi dinamakan hanya seorang pembaca buku dan bukan dinamakan faqih. Al-faqihu huwa alladhi ya'malu bima 'alima. Kemudian beliau sebutkan yang namanya faqih adalah orang yang dia beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui. Ini memberikan isyarat bahwa seseorang yang memiliki ilmu akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya maka dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. iya baik oleh karena itulah maka kalau kita ingin menjadi orang yang baik orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu usahanya adalah dengan belajar. Ya, adalah berusaha dengan mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya dan kemudian mengajarkannya. Ya, mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Maka dengan seperti ini, maka insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Lihat, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua di antara hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu atau keutamaan seorang mencari ilmu ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam kitab beliau Sahihul Jami. Yang artinya inna dunya mal'una. Sesungguhnya dunia adalah terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat seluruh apa yang berada di dalamnya. Dunia adalah terlaknat dan juga apa-apa yang ada di dalam dunia. Illa kecuali. Ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Illa zikrullah. Yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu. Dan amalan-amalan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa alimun au muta'allimun. Ini syahidnya ya wa alimun au muta'allimun dan orang yang berilmu atau orang-orang yang sedang mempelajari ilmu agama maka dari hadis ini keutamaan orang yang berilmu atau orang yang sedang mempelajari ilmu agama adalah terselamatkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua ingin selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah menjadi yang seperti ini Menjadi orang yang berilmu atau menjadi seorang penuntut ilmu. Jangan menjadi apa? Tidak menjadi orang yang berilmu, tidak juga menjadi seorang penuntut, penuntut ilmu. Maka ini termasuk terlaknat. Iya. Berarti apa? Kalau bukan penuntut ilmu berarti penuntut dunia kan? Dunia, dunia, dunia, dunia. Maka termasuk ke dalam hadis ini yaitu akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, maksudnya apa ya kok dunia terlaknat? Iya dunia terlaknat saja gimana? Ya disebut disebutkan oleh Imam Al Munawi sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi syarah dari Sunan At-Tirmizi beliau mengatakan dunia terlaknat karena dunia itu memperdaya manusia lihat dunia ini terlaknat karena dunia ini memperdaya manusia dengan keindahan dan kelezatan dunia yang memalingkan manusia tadi dari beribadah kepada Allah, memalingkan hamba tadi dari beribadah kepada Allah menuju kepada apa? Kepada pemuasan hawa nafsu. Itulah kenapa terlanat karena dunia ini memalingkan manusia. Yang hukum aslinya adalah mereka untuk beribadah, tapi dipalingkan untuk apa? Berpaling dari ibadah dan memenuhi hawa nafsu disebabkan karena apa? Kelezatan dunia, kesenangan dunia melalaikan. Ya. Padahal kita tahu bahwa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali ya, agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ketika dunia ini banyak memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah menuju kepada hawa nafsu, maka inilah maksud daripada dunia itu apa? terlaknat. Sehingga dengan mempelajari ilmu agama, dengan menuntut ilmu agama, kemudian mengajarkannya akan menjadikan kita, akan menjadikan seorang hamba masuk ke dalam kelompok orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terselamatkan dari laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan Mencari ilmu adalah terhindar, terselamatkan dari lanat Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang ketiga yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu agama adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan insyaallah hadis ini sering kita dengar. Sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Waman batal bihi amaluh lam yusri bihi nasabuhu rawahu Muslim. Yang artinya siapa orangnya yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan bagi dia menuju apa? menuju surga. Ya. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini keutamaan yang sangat agung, ya, keutamaan yang sangat mulia yang hendaklah dengannya ya menjadi pendorong kita untuk bersemangat di dalam menggali, mempelajari ilmu agama kita, agama Islam. Ya. Karena kalau kita tanya seluruh manusia, ya, baik yang mukmin kafir. Ya. Kalau ditanya mau masuk surga atau tidak, pasti jawabannya apa? Seluruhnya akan menjawab ya. Kita mau masuk surga. Ya kan? Tidak ada yang tidak yang mau masuk neraka, tidak ada. Ya, kecuali orang yang gila ya kan? Ya, mungkin. Ya, tapi kalau orang yang sadar waras tentunya mereka mengatakan kita semua ingin masuk surga. Ya, bahkan ya ya sebagian besar kaum muslimin ya kalau tidak kita bilang seluruhnya mereka tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul enggak? Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia wa fil akhirati hasanah dan juga kebaikan di di akhirat. Kebaikan di akhirat itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qina azabannar dan lindungilah kami dari api neraka. Dan alhamdulillah dalam hadis ini Rasulullah telah menyebutkan di sana ada jalan yang mengantarkan seseorang ya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan apa? Dengan jalan menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Ya, ini merupakan keutamaan yang besar. Mengapa seorang yang menempuh jalan mencari ilmu itu akan dimudahkan jalan dia menuju surga? Karena tatkala seorang mempelajari ilmu agama dengan niat ikhlas, tulus, mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya akan memudahkan baginya untuk mengetahui mana perkara-perkara yang akan memberikan kemaslahatan bagi dia dan mana-mana perkara yang akan membahayakan diri dia. Dengan mempelajari ilmu agama, dia bisa mengetahui mana akidah yang benar, mana akidah yang sahihah, mana akidah al-sunnah wal Jamaah. Ya, yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah dan mana akidah-akidah yang terdapat di dalamnya kesyirikan atau akidah-akidah yang batilah lainnya. Ini bisa terbedakan sehingga dia berpegang teguh dengan akidah yang sahih dan dia berlepas diri dari eh, akidah yang batilah. Dengan mempelajari ilmu agama, seorang bisa tahu mana ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mana ibadah-ibadah yang mengandung padanya bid'ah yang walaupun seorang banyak beribadah namun bid'ah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mempelajari ilmu agama, seseorang bisa mengetahui mana perkara yang halal, mana perkara yang halal untuk digunakan, mana perkara yang halal untuk dimakan, untuk diminum, untuk dipakai, sehingga dia menggunakannya, dan mana perkara-perkara yang haram, yang tidak boleh dia pakai, tidak boleh dia makan, tidak boleh dia minum, tidak boleh dia dan lain sebagainya. Dia bisa bedakan. Dan dengan ilmu agama, dengan pelajari ilmu agama, seorang bisa tahu Mana akhlak yang baik yang seharusnya dia berhias diri dan akhlak tersebut dan mana akhlak yang jelek yang dia harus berlepas diri dari akhlak tersebut. Ini semua bisa tahu dengan apa? Dengan mempelajari ilmu agama. Sehingga ketika seorang mempelajari ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengerjakan konsekuensi ibu ilmunya tadi sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan mendatangkan keridoan Allah Subhanahu wa taala kepada apa? kepada hamba tersebut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba tersebut, tidak ada balasan kecuali apa? kecuali surga. Oleh karena itulah dalam hadis Nabi SAW tadi disebutkan bahwa siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan baginya ya, jalan menuju menuju surga. Dan disebutkan oleh al taala maksud menempuh jalan ya, menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu ini ada dua. Menempuh jalan yang hissi dan menempuh jalan yang maknawi. Jadi menempuh jalan yang hissi itu ya dengan langkah kaki. Ya, contohnya seorang dari rumah pergi ke masjid. Di masjid ada pengajian. Dari rumah pergi ke madrasah atau ke pondok-pondok pesantren ada pengajian di sana atau ke majelis taklim yang ada pengajian di sana. Maka ini langkah kakinya berarti dalam rangka mencari ilmu maka dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan menuju apa? Surga. Diberikan hidayah oleh Allah untuk memudahkan untuk mudah dia ia menempuh jalan-jalan yang mengantarkan dia ke dalam surganya Allah. Iya. Dan yang kedua adalah menempuh jalan yang maknawi. Artinya ya, seseorang misalkan bisa jadi dia di rumahnya, duduk di kursi di kamarnya, tapi dia apa? menyetel ceramah-ceramah tidak? ilmu-ilmu yang bermanfaat dari tidak? atau membaca buku-buku karangan para ulama, ya kan, dalam rangka mencari ilmu ikhlas karena Allah, dia di rumahnya tidak menempuh jalan kan? Yang hisi tidak menempuh jalan di rumah. Akan tapi ini termasuk menempuh jalan yang maknawi dan disebutkan oleh Syekh baik yang pertama maupun yang kedua ini sama-sama akan mendapatkan apa? keutamaan dari hadis yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian kelanjutan hadisnya tadi majtama qaufun bi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ya kita yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Dan tidaklah seorang dan tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang mereka mempelajari Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya kecuali lihat ini keutamaannya, ini keutamaannya. Kecuali akan turun ketenangan hati pada mereka. Ya. Wa nazalat alaihimur rahmah akan turun kepada mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahafat umul malaika. Ya, kemudian malaikat apa? Melingkupi mereka dalam memuliakan mereka, ridho dengan perbuatannya mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kaum yang ada di masjid tersebut yang mereka membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada malaikat-malaikat yang ada di di, di sisinya. Di dalam satu hadis ini ada lima keutamaan. Ya, seseorang mempelajari ilmu agama, dimudahkan jalan menuju surga. Ya, dilapangkan dadanya, ditenangkan hatinya. Dua. Ketiga, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita semua sangat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah bukanlah dengan banyaknya amalannya, kan tapi karena apa? Karena mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang keempat, yang malaikat ridho dengan perbuatan mereka sampai mereka itu apa? Ya mendekat pada mereka, menundukkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan menyebut mereka di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ma'asyal ikhwah rahimani wa Ini sekali lagi ya, merupakan keutamaan ya, daripada seorang mempelajari ilmu agama. Ya memang kalau kita baca keutamaan-keutamaannya enak ya, kita ingin seperti itu. Akan tapi sekali lagi ya sebagaimana disebutkan oleh ulama bahwa eh, menuntut ilmu itu juga butuh apa? butuh perjuangan. Namanya seseorang ya, ingin mencapai derajat yang tinggi, derajat keutamaan, ini butuh perjuangan. Ya, jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja, ya kan? Seseorang kalau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, keutamaan yang tinggi tentu butuh apa? Perjuangan yang besar. Semakin tinggi semakin besar perjuangannya. Maka hendaklah demikian juga kita dalam kita mempelajari ilmu agama, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan dari ilmu agama, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh. La yunalul ilmu birohatil jasad. Tidak akan didapatkan ilmu dengan jasad yang bersantai-santai. Ada majelis taklim, nah, sekarang lagi semangat belajar. Minggu depan, aduh malas saya panas. Enakan di rumah ngopi, ya kan? Ya. Ya kalau seperti ini ya susah. Iya, ya, kalau yang seperti ini ya susah. Tapi sekali lagi ikhwan, ya butuh perjuangan, butuh pengorbanan di dalam mencari ilmu agama. Baik. <clears throat> Ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya. apa kita lanjutkan lagi? Kemudian yang keempat atau sebelumnya, sebelumnya. Eh, kami ingatkan pula bahwa Jangan ini ada persepsi yang salah mungkin dari sebagian ikhwah atau sebagian kaum muslimin yang mereka menyangka bahwa yang namanya menuntut ilmu agama ini tugasnya para santri-santri di pondok. Ini persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Mencari ilmu agama, memperdalam ilmu agama, ilmu akidah, ilmu bahasa Arab, ilmu fikih dan lain sebagainya ini bukan semata-mata tugasnya para santri, bukan. Akan tetapi itu semua adalah tugasnya kaum muslimin. Wajib bagi setiap muslimin untuk mempelajari ilmu yang sebagaimana tadi telah kita sebutkan di awal. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Setiap muslim wajib mempelajari ilmu tentunya sesuai dengan kadar kemampuannya, tapi wajib. Jadi jangan ya, jangan menyangka bahwa ilmu hanya santri-santri. Anaknya dipondokin tapi bapaknya malah tidak belajar salah. Bapaknya dipondokin, anaknya eh, bapak eh, ya, bapaknya dipondokin. Anaknya dipondokin, ya bapaknya ikut nganterin kalau ada waktu belajar juga, ya. Apa disempatkan waktu untuk belajar juga. Jadi jangan menyangka bahwa namanya itu semua hanya khusus tugas bahasa tidak. Ya, itu adalah eh, kewajiban bagi setiap muslimin yang setiap muslim sesuai dengan kadarnya. Benar memang kalau santri-santri yang ada di pesantren, mahat-mahat, mereka memfokuskan diri mereka memang untuk mempelajari apa? ilmu agama. Akan tetapi kita ya yang kita sudah punya keluarga, yang sudah punya anak atau punya tanggungan, ya memang harus bekerja, ya kan? Harus bekerja untuk apa? menafkahi mereka. Akan tetapi jangan sampai pekerjaannya ini melalaikan dia dari sama sekali apa tidak mempelajari ilmu agama. Padahal ada waktu bagi dia untuk belajar. Dan alhamdulillah, alhamdulillah Ya kita di Purwokerto atau di Karsiden Banyumas tempat-tempat kajian banyak. Di Firdaus alhamdulillah. Ya hampir setiap subuh insya Allah ada. Ya kan? Di masjid ini alhamdulillah sebagian waktunya ada. Kemudian yang di sana di Mujur ada pondok. Ya, di Sempiu ada pondok, di Purwokerto Purwojati ada pondok, Karanglewas ada tempat majelis, taklim, di Cilacap, ya, di Kebumen. Alhamdulillah semuanya banyak. Maka sekali lagi tidak ada alasan bagi kita atau apa? untuk tidak belajar. Kita bekerja pagi misalkan dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5, kita bisa belajar pada subuh. Ya kan? Kalau yang belajar ya kerjanya pagi sampai sore, malamnya ada paling belajar. Alhamdulillah. Jadikan waktu ya untuk belajar. Jangan jadi kalau ada ada waktu, jangan bilang kalau ada waktu saya belajar. Ini salah. Harusnya apa? Saya harus meluangkan waktu untuk belajar. Harus Ya, karena sekali lagi tadi keutamaannya besar, Ikhwan. Keutamannya besar. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sallallahu alaihi wa jannah. Adunya mal'una, mal'unun ma fiha illa di antaranya alimun atau muta'allim. Ini keutamaan sebagian, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lain yang tidak sempat kita kita sebutkan. Oleh karena itu mungkin saya cukupkan hanya ini yang sedikit ini dan sekali lagi saya syaratkan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang mudah-mudahan dengan yang sedikit ini ya sudah bisa bagi kita untuk memotivasi kita untuk perhatian untuk bersemangat mempelajari ilmu agama. Kalau yang sudah mempelajari ilmu agama alhamdulillah tingkatkan semangatnya setelah kita apa? ya mengkaji keutamaan ilmu ini. Ya bagi yang sudah istiqomah, yang sudah semangat ya dijaga semangatnya. Ya mohon kepada Allah agar tetap istiqomah dan yang terakhir, untuk yang belum punya perhatian terhadap ilmu agama, maka hendaklah ya mengoreksi dirinya dan bersegera untuk apa mempelajari ilmu agama. Dan perlu saya ingatkan pula ya, pengajian-pengajian banyak. Pengajian-pengajian banyak. Ya. Dan lebih baik ya ini saya pendapat saya ini pendapat saya mudah-mudahan juga insyaallah pendapat ini disepakati dengan yang lainnya belajar ya ilmu agama mempelajari kajian mengikuti satu dua kajian mengikuti satu atau dua kajian diikuti secara serius tidak pernah bolos ya punya kitabnya menulis apa yang disampaikan serius mendengarkan ustaz ketika itu dan dimurojai dimurojahi diulang-ulang di rumahnya ini jauh lebih baik daripada ikut lima kajian tapi bolong-bolong lima kajian ya bolong-bolong yang satu nggak selesai, itu nggak selesai, ini nggak selesai, semuanya nggak selesai, nggak ada ininya. Ya, mengikuti satu dua kajian dari awal sampai akhir selesai itu jauh lebih baik daripada ikut banyak. Akan tapi apa? Tidak serius, tidak bolong-bolong, tidak ada kutu, tidak ada bukunya, tidak dimorajahi. Ya, maka sekali lagi ini yang perlu diperhatikan karena ini mungkin pengalaman pribadi. Ya. Dan juga mungkin pengalaman dari sebagian ikhwah-ikhwah yang saya lihat Oleh karena itu Supaya tidak terulang kembali Saya nasihatkan mempelajari ya satu eh mengikuti satu dua kajian ya diikuti secara benar-benar serius ya tidak pernah bolos tidak berusaha untuk tidak pernah bolos ya punya bukunya mencatat apa yang perlu dicatat dan mengulang-ulang di rumahnya dihafalkan dari dalilnya itu jauh lebih baik daripada ikut pengajian akan tapi apa kadang bolong ya tidak serius mendengarkan tidak mempersiapkan buku tulisannya apalagi juga tidak di dimurajai di rumahnya Ya, sedikit tapi berkualitas jauh lebih banyak lebih baik daripada apa? Banyak tapi apa? Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sebelum saya <clears throat> akhiri ada dua hal yang uh, ingin saya tambahkan untuk jadi saya sendiri dan untuk eh, ikhwah semuanya. itu bahwa keutamaan-keutamaan ilmu yang banyak itu semua diraih akan dia dapatkan ketika dia mempelajari ilmu tersebut kemudian dia mengamalkannya. Lihat, dibarengi dengan amal. Ya, telah mengetahui bahwa gibah adalah haram, dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa besar. Maka apa? Kita berusaha mengamalkan untuk tidak menggibahi saudara kita. Ya. Kita mempelajari ilmu agama bahwa menunaikan amanah adalah wajib Ya, maka setelah kita tahu, kita amalkan dalam setiap muamalah kita, kita harus menjaga amanah. Ya. Setelah mengetahui kita bahwa namanya namanya dusta itu akan mengantarkan ke nerakanya Allah, maka kita berusaha semuanya itu untuk tidak berdusta. Jadi sedikit kita tahu ilmu kita amalkan, sedikit kita amalkan, ya. Dan seorang yang memiliki ilmu kemudian diamalkan, inilah yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi telah kita sebutkan diantaranya. Adapun kalau dia memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya maka tidak akan mendapatkan keutamaan tadi. Seseorang yang dia memiliki ilmu walaupun banyak sebagaimana disebut oleh Syekh tadi tapi tidak diamalkan maka dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu bahkan dia mendapatkan celaan. Ya. Contohnya tadi telah disebutkan oleh Al Ustaz Abdurrahman. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang mencela orang yang dia memiliki ilmu namun tidak beramal. Apa itu ayatnya? Kaburamaktan awalnya. Kaburamaktan maktan indallah ya. Kaburamaktan maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Engkau mengetahui, engkau mengucapkan tapi engkau tidak amalkan. Ya. Dan juga hadis firman Allah Subhanahu wa taala, "Masalul ladzina hum minut taurata, tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Ya. Permisalan masatul ladzina humilut Taurah yang diberikan kepada mereka Taurat, dipikulkan kepada mereka, summa lam yahmiluha. Kan tapi tidak mau mikulnya, apa tidak mau mengamalkannya. Tidak mau mengamalkan kandungan dari Taurat, ini untuk orang-orang Yahudi, ya. Tidak mau mengamalkannya kama salil hiba, ladzina Kamasalil himari yahmil asfara. Maka seperti himar yang dia itu memikul apa? Kitab-kitab yang berat. Lihat, ini pujian atau celaan? Celaan. Punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Bukanlah mendapatkan keutamaan ilmu tapi mendapatkan apa? celaan. Ya. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan pula adalah bahwa di dalam mencari ilmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Dan ini tadi telah disebutkan panjang lebar ya oleh Ustaz Muhammad Habib Habibullah taala dan saya ulang kembali karena pentingnya. Penting sekali bahwa mempelajari ilmu agama harus ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ingin dipuji orang, ya supaya dikenal sebagai disebut sebagai ustadz dikenal sebagai orang yang mustahid yang bersungguh-sungguh disebut syekh disebut ulama ya, atau lain sebagainya daripada keinginan-keinginan dunia maka kalau orang yang niatnya mencari ilmu agamanya tidak ikhlas tetapi karena tujuan dunia atau tujuan-tujuan yang lainnya bukan karena Allah maka di samping dia tidak mendapatkan keutamaan bahkan itu menjadi sebab ya, menjadi sebab dia orang yang dilempar ke dalam apa? Api neraka. Ke dalam api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimman yubtaqi fi wajhullah la yata'allamu illa aradan minad dunya lam yarih" apa tadi? arafal jannah, ya. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, kan tapi dia tidak menuntutnya kecuali karena tujuan duniawi, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ya. Demikian juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an ketika Rasulullah SAW menyebutkan tiga orang yang dilemparkan ya, pertama kali ke dalam api neraka. Yang pertama adalah seorang yang berjihad, akan tapi jihadnya bukan karena Allah, tapi karena supaya disebut sebagai apa? Pemberani atau pahlawan. Kemudian yang kedua dan syahidnya yang kedua, yaitu seorang yang dia menuntut ilmu, yang dia mempelajari ilmu dan mempelajari Al-Qur'an. Akan tapi justru dia orang yang pertama kali disebab dilempar ke dalam apa? api neraka. Apa sebabnya? Apakah karena mempelajari ilmunya? Apakah karena mempelajari Al-Qur'annya atau karena yang lainnya? Karena yang lainnya. Karena apa? Disebutkan dalam hadis tersebut karena dia mempelajarinya adalah supaya disebut sebagai seorang yang alim, supaya dikenal disebut disebut sebagai orang yang korek Al-Qur'an. Maka faqad kil, kamu telah disebut yang di dunia seperti itu, kemudian dia pindah di yaumil qiyamah dia diseret, dia diseret dalam keadaan mukanya di bawah, tungkupan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Penghinaan ya, di atas penghinaan, mukanya di bawah. Ya sekali lagi ini perlu kita ingatkan bahwa dalam mencari ilmu, ya setelah kita tahu ilmu amalkan dan yang kemudian yang kedua kita harus ikhlas di dalam mencari ilmu agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab ini dapat kami sampaikan.